kayak maskeran ngompok kayak kayak beti corona apa merongos kita merongos kayak santai saja do merongos adalah mingkem yang tertunda uang merongos niku nopo-nopo iso sing ra iso mung siji nyetir mobil soalnya nopo ora iso nglebokke gigi ben ngono lho karo cewek sing romantis kowe malah galau tuku bawang kleru merica wis kebajut sayang ngomong dianggap kanca ah! aja bro Ger ya, aja. cewek ayu-ayu kelo, kelo kelo kelo. Tapi ya sorry ya, kue karo mbak-mbak iki kaya Indomaret karo Alfamaret. Maksudnya apa? Berdekatan tapi nggak pernah jadian. Iya. Caranya gombal cewek tak tak tak tak tak kan tadi gini. Dek, kamu tahu nggak bedanya jeruk sama kamu? Hmm. Kalau jeruk itu mengandung nutrisi, kamu mengandung anak kita. Iya ngono loh. Lu ora tenanan kok. Hmm. Utawa nganggo bahasa tajwid wae, Bro kamu tahu nggak non mati ketemu bak dibaca apa ikhlab non mati ketemu bak saja dibaca ikhlab masa aku ketemu kamu tidak ijab iya oh malah galau kok dek kamu itu di mataku seperti acar di nasi goreng maksudnya apa oh no terus tapi rapenting penting <laughs> Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi rabbil alamin wa kafa Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa amma ba'du Hadratal muhtaramin para masayih, para kiai, ibu-ibu nyai, para habaib, para sepuh pini sepuh engkang estu kaula takdimi. Para pejabat yang berkenan hadir dalam semua tingkatannya yang saya hormati, segenap panitia pengajian yang saya banggakan, sahabat Ansor Banser yang saya cintai, Bapak Ibu kaum muslimin wal muslimat Kowe malah nutupi aku, lungguh wae, lungguh, lungguh lungguh. Duduk aja duduk. Ya. Hmm. Pengajian umum dalam rangka Isra wal Mi'raj dan Lailatul Hadroh Asbabul Mustafa dari Lamongan. Ingkang dalu menika apa tulisane ngisor kuwi? Di dalam kediaman keluarga Haji Omae sing Ini Iki ning jaba bukan di dalam. Ingkang mapan wonten kampung Sumber Waru. Ibu bapak rahimakumullah nyuwun hadiah Fatihah saderenge kula ngaji jamaah kula teman dekat saya yang menjabat sebagai Menteri Perhubungan tepat jam 9 tadi dinyatakan positif virus corona nyuwun hadiah fatihah mudah-mudahan disembuhkan oleh Allah Al-Fatihah Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrabbilalamin Ar-Rahmanirrahim Maliki yaumiddin Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kayak cangkeme kemprupek kowe ngopo kae iki? Kita ya corona. Komunitas rondo mempesona. Niki tukang sone coba niki diuripke, men iso ngontrol kuping kula. Tukang sone pundi? oh ning buri eh tukang son salon ngarep kula ke, wah kopi ae no, <laughs> kopi ae no tak dongake mlebu surga kopi ae Kita bersyukur malam hari ini di tengah-tengah ramenya virus corona yang hampir semua negara hari ini terpapar dengan virus ini Minangkani ijazah saking Habib Lutfi supaya kita semuanya terhindar dari virus corona mau sholawat ingkang dipun ijazahkan kalian Habib Lutfi monggo kula tuntun muga-muga kampung beriki dan Indonesia dijauhkan dari mara bahaya Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana tak ngopi dhisik. Kiai ning gandeng tutupe ping jiji. iki. Ya Allah. Kopine sangit. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammadin biadadi kulli da'in wa dawa'in Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammadin bi'adadi kulli da'in wa dawa'in Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammadin bi'adadi kulli da'in wa dawa'in Niku dawuh Habib Lutfi diwaos sak wayah-wayah insyaallah kula panjenengan tinebihno saking corona. Jangan terlalu panik, jangan terlalu khawatir, jangan terlalu takut. Niki nembe corona. Kalau saya memahami justru ini adalah merupakan tanda-tanda kebesaran Allah. Jenengan karo corona wedi. Gitu, ninggal salat ora tahu wedi. Panik borong masker boh ditimbun ning omah rausah usah nimbun masker orang-orang yang nimbun masker sesok mati cangkeme maskeran kayak maskeran ngopo kayak kayak beti corona apa merongos kita merongos kayak santai saja ndo merongos adalah mingkem yang tertunda Wong merongos niku napa-napa iso. Sing ora iso mung siji, nyetir mobil. Hmm. Soalnya napa ora iso nglebokke gigi. Hmm. Mumpung niki bulan Rajab Sebagaimana banyak hadis yang menyatakan tentang keutamaan sholawat di bulan Rajab Pertama teman-teman Asbabul Mustafa nih. Kok asbab ya malahnya kayak tulisannya tulisannya kalau ya asbab to nih sing salah ki sopo kalau. lho nah, aku mungkin lah ya batin kok asbab ki opo aku sing bener ahbabul mustofa oh berarti sing salah panitia nih. oh gue jenenge makan bakwan di warung pojok kiainya tampan panitianya apa kok? <laughs> lah oh tulisannya asbab kon maca ahbab Salam ala Nabi Muhammad. Banyak hadis tentang keutamaan bersolawat di bulan Rajab. Salah satunya hadis yang sering saya baca, Ra'aitu Lailatul Mi'raj. Saya melihat di malam Mi'raj kata Kanjeng Nabi. Apa yang dilihat Rasulullah? Nahron, sebuah sungai. Tolong dalam waktu dekat ibu-ibu jangan main ke sungai dulu. Karena ada pejabat yang mengatakan renang bisa mengakibatkan kehamilan hmm. kalau khawatir lah jenengan nyemplung kali mulai mateng. tolong ibu-ibu kalau berangkat ke sawah kok sawah banjir sebelum tandur pakai pil ya ansor ke sawah pakai kondom <laughs> Menjijikan. pejabat kok goblok padahal menurut dokter Boyko 80% laki-laki yang masuk kolam renang masuk air manuke mengkeret lah <laughs> lah ada ah, leres mboten? orang mungkin yang kolam renang kok twing ngono ya mungkin kok ya mesti ngene kok iya to nah, jajal nak amu ah paling malah kaya keran <laughs> menjijikan Nahron, sebuah sungai. Ada apa dengan sungai ini? Ma'uhu ahla minal asal disebutkan sungai ini airnya lebih manis dibandingkan madu. Oh, apa sing luwih manis tinimbang madu? Ora Susu kira manis, oh, ora oh, tau nyusui goblok, goblok. Sejak kapan susu manis? Mas juga tau nyusu. Ah, dolanan kemasane. <laughs> Iya. Ora ana susu manis. Wis susu manis kan mergo wis dicampur gula. Goblok, goblok. Lan jenengan pengen bedake madu asli napa madu palsu mang takon kula, kula ahline. Madu taruh di atas meja, dirubung semut palsu. gue mesti gula. Madu taruh di botol digoyang-goyang, kok melu goyang? Palsu gue berarti banyu. Madu bawa pulang, bojomu marah asli. Hmm. Orang percaya jajalan mau dikerawus raimu itu loh. Jangan coba-coba. Segala-galanya virus corona masih galak istri di rumah, betul? Wong wedok dilawan. ora wis ngomong ngalang-alai corona kae. Virus lan iku jenenge corona, lak bojomu ning omah jenenge virus congorna. Lah ini. Alah, mbok arepe pendekar kaya ngene ning omah karo bojone kik kik kik kik kena. Jurus sapa ketemu bojo wis ra mandi tak kandhane. Eh? Iki lajang lagi. Ya Allah eman-eman gonmu sunat lele. Nah, Lah kowe malah lajang iki kepiye to? Oh, Masa urip kok mung nguyuh tok. Ya Allah. Kaya panturan. Aku emeh nambah ngenteni tanggal 29 Juni. Ada apa dengan 29 Juni? itu itu, itu adalah hari terakhir masa idah bunga citra lestari malah saingan karo Aril matamu ya aku karo bunga citra lestari ini beda pemikiran bunga citra lestari mikir aku aku mikir via valen Bojone sapa? Ora. Saya adalah tipe suami yang setia. Karena saya punya prinsip lelaki yang hebat bukan lelaki yang mencintai banyak wanita tetapi mencintai satu wanita dengan banyak cara. Wah. Kenapa saya ngomong seperti itu? Karena di syuting kamera. diterus ke hadis ini wa bradu minasalji air dari sungai itu kata Rasulullah lebih dingin dibandingkan es kalau yang lebih panas banyak panggung ini kenapa kipasnya orang murup Kayak fungsi kipas itu dienggo apa? kan aku kepanasan masa ya ana kipas rono colokane iki rono apa iki colokane iki goblok goblok apa diwale diwale, eh diwale, eh kue ngaji aku ngurusin kipas angin piye kimcil kimcil iki ya ngono wis tuwa jilbabe pink halah-halah ini eh, jangan-jangan saya pakai ya pink <laughs> nah iki pasang ini arpe ngaji kok malah ki pasang ini ramurup kan aku panas kenapa mau pajangan tau gimana? mau padha karo manukmu pajangan ah ora rabi ya mau pajangan Kowe kayak kaya Gus Maksum wesuk, oh, rabine wis tuwa. Ndang rabi le. Corona loh iki. Kenapa, Bu? Berdiri. Ibu-ibu lebih suka saya duduk apa berdiri? Itulah perempuan. Di mana-mana suka yang berdiri. apa copot apa nih katok kacamata kok kamu nafsu amat sama mataku nah, aku nyopot kacamata kowe mulai langsung ngimpi tak kandani anyang-anyangan matamu anyang-anyangan iki kiai kok anyang-anyangan ngawur iki Mas aku bosok cangkeme iki bosok kiai kok anyang-anyangan iki lho tak takon anyang-anyangan bahasa Indonesia apa Orang ono masuk kencing tawar menawar. Anyang-anyangan itu bahasa Indonesia ini kencing makcrit makcrit. selalu ala Nabi Muhammad. Lebih dingin dibandingkan es. Ini kabar gembira bagi Ahbabul Mustafa. Ben gue tambah semangat solawat deh, tak kayak hadis iki. Insyaallah besok aku mlebu surga mau kancani Ahbabul Mustafa. Neng yo ya kuwi ning surga aku kelon karo bidadari awakmu hadrowan tok sake keteplak ketepluk keteplak ketepluk aku karo bunga citra lestari ya kowe ngandel ya oh lak banser cetok ya banser iki mesti ngawal aku ning surga banser lak tugasnya survei lokasi to <laughs> Jadi saat durunge kiai melebu surga, surgane disurvei karo banser. Surgane siap kiai ini melebu bansernya metu meneh. ya nunggu pinggir lawang lah lumayan. Kemudian dilanjutkan hadis ini bagi para pencinta solawat. Wa atyabu minal miski airnya lebih wangi dibandingkan minyak kasturi Masya Allah ini kaya apa ini kopi kaya ini sangit ini lebih wangi bang minyak kasturi apa sing lebih wangi bang minyak kasturi oh no bau mulut orang berpuasa eh, atyabu minal miski maka kenapa orang puasa itu disuruh banyak diam supaya bau kasturinya tidak kemana-mana maka dikatakan diam itu emas makanya wahai para banser kalau istrimu minta dibelikan emas diamlah <laughs> diam karena diam itu emas waktu adalah uang Milo bocah ansor kok bojone jaluk uang dikasih waktu hmm. waktu wae bu bu lah rumah tanggane jenengan niku biasanya saya nyekel duit wong lanang napa wong wedok wong wedok saya setuju saya setuju kalau keuangan lagi keuangan rumah tangga dipegang oleh istri kenapa karena kalau uang dipegang oleh suami bisa jadi untuk membahagiakan istri lainnya lah betul bu setuju cangkem <laughs> aku yo lanang sih Ila wong lanang iki jenenge apa le? Suami. Apa kuwi suami? Semua uang adalah milik istri. Oh. Wong wedok yes. Santai wae. Wong wedok senengane diapusi tak kandhani. Fakultu saya bertanya, ya Jibril. Bril, Apa mat? Liman hada. Sungai ini untuk siapa? Kok ono kali kok nyenengke kaya ngene? Kala Jibril menjawab, "Hada liman sholla alaika fi rojabah." Sungai ini diperuntukkan untuk siapapun yang mau bersolawat di bulan Rojab. Mila niki mau bulan Rojab kabeh wong wedi karo corona. ada ngadakan mau solawat. Wis santai mawon. Allah menciptakan dunia seisinya, menciptakan neraka berikut siksaannya menciptakan surga berikut kenikmatannya, menciptakan langit berikut bulan dan bintangnya, menciptakan laut berikut ikan dan semuanya diciptakan dari Nur Muhammad. Mila wae dhewe lak wedi wis oke oh, selawat mawon. Insyaallah kanti selawat koronane minggat. Amin Allahumma amin. Sing diwaca niku wae utawa solatnya saking PBNU yang diedarkan oleh PBNU suruh membaca solat apa oleh tibil kulub jenengan orang apal ganti meneh kula niku bersyukur istri saya dalam keadaan sakit niku sedino maca solat minimal peng lima 15000 oh pemene lak dino Jumat peng rong puluh sampai dua puluh ribu bojo kula niku cangkeme lak jenengan ketemu bojo kula mong demi mil tok sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi bahkan tak keloni Allah Allah Muhammad Allah bojoku <laughs> ora kaya awakmu ketemu bojone malah nyanyi lagu ini cak dikin cinta tak terpisahkan oh. tekku iki aja dolanan mergo tekku sagede kentongan ke malam. ayo salawat tibil kulub Salu ala nabi Muhammad rabi yo. Umurmu piro ta, Kang? Oh, 24 kok remu tua banget. Hmm. Pendekar. Eh. Ya, selawatan tibil kulub. Ayo Cak Babul Mustafa. Selawatan ditabui. orang yang ngi bayaran. Hmm. <laughs> Wis amplopan rong ta? Oh, dereng. Padha. Ayo, sel Selamat selawatan. Allahumma Alah sok tahu. Selawati bil kulub kok malah melu-melu. Aku sing nyanyi kowe ngrungokke wae. Eh, Sengit. Tahu ah, enek contoh dhisik. gue contohe gue, gue aku melu solawat lah gue ngopo ning kono omong ngah ini? Tenan nopo gaji buta. Kuwi sing ngguri cangkeme sapa to kuwi? Ana swara ana wujud dia gigit entut gue, Yuk, ya, selawatan. Iki sone kadang-kadang ngapik kadang-kadang ora iku goblok kok tukang sone. Heh? Ganti ya ya. Dongake muga-muga sone dadi sone sing paling gede. Sa RT. Solawat tibil kulub versi korban janji. Wow. Oh. Pengen korban janji ra? Halo kue lunga pas aku ngajeng ngajeng kae ah, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibil kulub wa dawa وصحتها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار wadiyaiha hoa Kuwi oh, mung hoa-hoe tok. Ayo vokalis dicekel miki. Ayo, siap-siap hadroi. Ayo ora ngengi wae. Sing ora usah melu nyanyi. Lagi ngentut e fales kok. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad melupakan Tuhanmu mengejar dunia lupa akhiratmu ho ah, ho hey. Allahumma sholli Lah iki ref karo ora kok tabuhane padha iki kepiye Yo ya lak ora ref sing ref utek utek utek utek utek utek ngono lho Momet dasku malah Eh gorene tiba aku pas nembang karo review yo ya beda apa diwalik aku dari buka kowe ngaji ning kene santet rasa ngajeng ya aku tuwenanan ya Pak Pendekar ora tenanan kono ngono lho mengejar dunia lupa akhir ini sangar hati ini ambiar iya oh no pengajian soprano soprano lagu ini cokot boyo tok santai hmm. wae muka-muka mulai pengajian gue rabi ya rondo anak dimolas santai wae cinta ditolak tretes masih buka <laughs> Wis pindah ning Penggor to? Oh, oh Tenggor. Sing sing cedak apa sing cedak? Ana endi? Oh, Pak, oh iya pacet. Nah. Pacet ki kono ora ana lonte, anane begenggek. <laughs> Penjual kroto. Apa iki kroto? Pakan manuk. Manuk isa, Pak, manukmu. <laughs> Betapa kemudian sholawat ini menjadi dahsyat. Ketika kanjeng Nabi Mi'rod kawal karo malaikat Jibril. Aku mau kelingan tuh. Zaman aku SMP kita tahu gak si Iran nih tentang rejepan. Kulo ki lali pas wingi ngaji teng Sumatera diilike karo jamaah loh. Gus, jenengan niku mbiyen lah SMP niku tahun duwe si Iran. Si Iran apa tentang bulan Gambar Gambarke perjalanan Isra Mi'raj. Wulan Rajab aja lali tanggal pitu likur bengi Wulan Rajab aja lali tanggal pitu likur bengi Sewalas tahun Nabi Let setahun hijrah Nabi sewelas tahune Nabi Let setahun hijrah Nabi Kulo kelingan ini gawe tang, eh, ke, kelas telu sanawiyah rame tenggodaan kali bocah-bocah santri ini sholatullah salamullah ala toha Salatullah salamullah Ala toha rasulillah Salatullah salamullah Ala yasin habibillah Salatullah salamullah hala yasin bulan Recep ojo lali tanggal pitulikur bengi mereka semua ulama bersepakat bahwa Isra Mirot terjadi tanggal 27 sewelas tahun di Nabi kapan Isra Mirot itu terjadi ketika Nabi Muhammad diangkat menjadi Nabi 11 tahun artinya Isra Mirot itu terjadi di 11 tahun kenabian Let setahun hijrah Nabi kemudian setahun kemudian kanjeng Nabi berangkat hijrah singkulatur ini buat niku terus ke sini Jibril diutus Gusti kina nimbali jeng Nabi Jibril diutus Gusti nimba nimbali jeng Nabi Tindai Isra iku bengi ngesto ake dawuh Gusti Tindai Isra iku bengi ngesto ake dawuh Gusti Salatullah Ala toha Ala toha Salatullah Ala toha Salatullah salamullah ala yasin habibillah Salatullah ala yasin habibillah wah indah nih jenengan bulan recep gendong anak nurok ya solawati salatullah api gendong anak nyok kita nonton ondel ondel nyok ya kayak mu nyok anakmu solawati bu bu dua anak cilik melebu kamar malam bulan rojab ngoten niki cekal sirae solawati fatihai anakmu dadi wong apik amin itu turu cekal sirae terus-terus Allahumma sholli ala sayidina Muhammad muga-muga anakku soleh al-fatihah mandi bapak yang ngono duwe bojo cangkeme cerewet gampang turu cekal cangkeme hmm. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad moga-moga bojoku cangkeme ra cerewet al-fatihah kurang mantep tambahi salatullah salamullah disolawati fatihah tetap cerewet tambahi yasin sak tahlile tiar mudara dewi sing ajeng kula citake niki Jibril ngawal Kanjeng Nabi mat Jibril diceluk tumpake buruk mangkat Mekah Palestina munggah Sidratul Muntaha Mekah Palestina diarani Isra Palestina munggah ning langit diarani Mi'raj Misra iku mlaku wayang bengi Mi'raj kuwi artine munggah cara bahasa jadi kula munggah panggung niki berarti Mi'raj sesuk dengan menek wit klopo ngepek degan Mi'raj gentenge jebol munggah wong mikrot Mungkin dalu bawa pak kondur munggah bojone mikrot mengke ya, ibu kondur ketemu bojone takoni bapak punapa dalu menika panjenengan ngersake mikrot <laughs> secara bahasa loh ya eh, bapak yang mana mengke kondur mulai langsung bengok mikrot mikrot kan mikrot, Nah, mikrot. Pertanyaanku gue mikrot karo sapa? Kasihan. Mane mandele. Malah kaya kran. Eh, para payu kok. Moro ning aku. Aku duwe binaan lonte sarkem 700 tak kandhani sapa ngerti yo, ya, kowe niate nulungi wong lonte ya apik sapa ngerti dadi wong apik ngono kowe niate ngibadah kowe ora rabi karo rondo ibarat numpak jalan ora perlu ngajari melayu dhewe ya. serantal karena ada undang-undang janda semakin di depan oh. <laughs> Honda ding ya. Kalau ra rondo, kalau ra corona kayak rojali rombongan janda liar ciri-cirinya jilbabnya pink setua jilbabnya pink tungkaknya meletak-meletak Begitu Kanjeng Nabi tindak dikawal karo Jibril. Wah gini. Kanjeng Nabi itu kan dikasih lihat beberapa peristiwa yang ada di langit. Gambaran siksaan dan gambaran kenikmatan surga. Salah satu cerita yang pengen saya sampaikan kepada Bapak Ibu Jombang malam hari ini, nanti kampungnya mau jenenge Sumber Waru. Yo yo, cangkemmu cerewet bae. Iya. Kok ya? Ya santet loh beli tahu keliru merica aku datang ke seberwaru dengan membawa cinta asik-asik jas. pengen dulu kalau cewek sing romantis gue malah galau tuku bawang keliru merica wes kebajut saya ngomong dianggap konco Aja bro mager aja kalau cewek ayu-ayu kalau kalau kalau kalau tapi ya sorry ya kue karo mbak-mbak iki Indo Indomaret karo Alfamaret maksudnya mau berdekatan tapi nggak pernah jadian iya caranya gombal cewek tak tak tak tak tak kan tadi gini dek kamu tahu nggak bedanya jeruk sama kamu hmm. kalau jeruk itu mengandung nutrisi kamu mengandung anak kita iya ngono loh Oh, gue ora tenanan kok. Utawa nggak aku bahasa tajwid baik Bro. Kamu tahu nggak non mati ketemu bak dibaca apa? Iklan. Non mati ketemu bak saja dibaca iklan. masa aku ketemu kamu tidak ijab? Iya. Oh malah galau kok. Dek, kamu itu di mataku seperti acar di nasi goreng. Maksudnya apa? Oh no, terus tapi rapenting. penting. <laughs> akhirnya mbak yang ngelok ke masih daripada awakmu di mataku seperti kuaci apa ki muran ternyampah sabar ini ujian ya seolah sok bojomu ayu ya ketika kanjeng nabi ini munggah ceritane kanjeng nabi itu melihat seorang perempuan tua king suit semelorot kabeh pokoknya STMM lah setengah tua meh modal lo sebelah kono ke STNK setengah tua yang kewer-kewer nah, <laughs> kalau ini jelas macan tutul manis cantik jelasnya mentul-mentul lah bocah ini katanya pecel lele penggemar cewek lemu-lemu iya oh setuju setuju lak binaan kuning kafe isusu panter oh ini sungguh-sungguh pantatnya bikin gemeter oh. guru <laughs> ruwo to, ndang rabi kok. Santai wae tarabek kene besok lah rapi tak nyanyi lagu kembang kantil eh, kembang kembang kantil manten nanyar di ring bedil nah, ana celeret di jondil aku kakek cekelan kene ana bosok jengkemu sok bosok Astagfirullah kembang kantil lah daripada iki jomblo malah nyanyi lagu ini gusdur tok mendino uripe ayem so aman dunungi rasa tanda yen iman sabar narimo najan pas-pasan randuwe bojo iso sabunan matamu lamaran Eh, bosok kae. Mosok ra ndek bojo iso lak iso sabunan niku kok ngendi? Apa hubungannya karo sabun? Heh, kowe senengane nyabun lho. iso lamaran kok sabunan gitu kuwi jenenge AIDS akibat intim dengan sabun tak kandani niki ono wong tua nyelok Kanjeng Nabi Muhammad wong tua dandan ayu wedak raine diwedaki dipupuri wah oh, wow, wedak FIFA nomor papat lah wedak FIFA rasido glowing Wali walise dikerok ganti buntut kalau jengking wong wedok niki matane diwenehi maskara Pipi diwenei blush on wah wow bibirnya lipstikan rodok merongos pasang kawat pantes santang pondok kulon niku kawat jemuran hilang terus wongi rodok pese irungnya disontek solikin eh apa ke? Hah? silikon lah iya dokter sing nyontek silikon kuwi jenenge dokter solikin ngono oh, lho iki komandan banser kita eh Oh, komandannya bentuknya jadi silikon toh. Oh, Solikin. Oh, tak pikir silikon. Iki cakep bareng nguyuh iki. Cewek. Kowe nguyuh malah tutul-tutul ke tembok. Perempuan tua ini berdandan seolah-olah gadis muda, gadis remaja dan dia memanggilkan kanjeng Nabi Muhammad sallallahu halumma ya Muhammad halumma ya Muhammad sampai tiga kali halumma ya Muhammad begitu Rodo adoh ndelah kanjeng Nabi niku badan mandek badan mandek tanglet kali malaikat Jibril Bril Bril apa mat lho kan iki Jibril karo Muhammad kanca kental to dadi yo ya Bril Bril apa lan iki jenenge apa CS CS lah carane yo ya jenenge kanca kental kanca dhewe uh, eh, bolo plek uh. Ya bola plek ah. kayak mau sopo kok bengok-bengok sini kamu Muhammad berhenti sebentar kamu Muhammad apa jawaban malaikat Jibril Muhammad ketahuilah perempuan tadi tua itu tadi adalah merupakan gambaran dunia yang kamu tempati hari ini dunia yang kamu tempati hari ini sudah tua Muhammad untung kamu tadi tidak berhenti kalau sampai kamu tadi berhenti maka umatmu akan menjadi penghamba dunia maka umatmu akan menjadi orang yang cinta dengan dunia untung kamu tidak berhenti wahai Muhammad jadi nyuwun bu, gambaran dunia niki wis saat niki penyakit aneh-aneh kaya corona dan lain sebagainya niku pun digambar kiri kalau kanjeng Nabi Isra Mikro. dunia ini pun tua maka nyuwun bu sing disembah saat ini mboten Gusti Allah tapi bondo maka ukuran kesuksesan seseorang itu bukan kealiman dan kesolehannya tetapi berapa banyak harta yang dimilikinya ayo saat ini jujur mawon dijawab bengok tepuk tangan apa arti tepuk tangan tanpa saweran kancane yo melu tepuk tangan mung kowe dhewe tok pek pek pek pek pek pek pek malah kaya ngoyak dorong <laughs> maklebet burung darah burung darah ki ya kuwi kewan sing paling nyebai le burung darah burunge nggih sapa darane nggih sapa nah. masuk padha karo kopi susu kuwi nyebai ini ngajak melek susune ngajak turu Ono kuwi nyebai Mula aku ingin pengajian yang medion, suguh kopi susu tak akali. Kopi ini tak ombe nih tak cekeli. Hmm. kopi susu kok. gajah duduk sarungnya bapakmu buka sarungnya muncul belalene ngono kae iki gajah duduk iki aku ki baru sadar li gajah neng Thailand karo gajah neng Lampung ya pelatihnya kabeh lanang rono sing wedok aku batin iki ngopo gajah pelatih lanang kabeh ternyata ono tujuane lak gajah e ngamuk pelatih udah langsung kayang plek <laughs> gajah e batin wow junior <laughs> Burung paha, burung paha Kowe rabi karo iki lho, jenengmu sapa tak promosekke? Eh? Wisnu. Dewa Wisnu iki Islam. Sapa sing ngomong Hindu? Wisnu ki Islam. Wisnu, Wis N U. Lah. Kandhane. Ya cangkeme udut iki iki. Ketoknya NO banget nih Lah wong ana ngomong Wisnu wis NO malah bulung. ngono. Kan aku kaget aku. Saya itu apa kiai NO yang istisna, pengecualian. Soalnya dari semua kiai sing ra ngerokok mung kula. Oh. Aku kiai NU tapi ora rokok. Santriku ngerokok kabeh wong santri kula pujiane pujian tentang rokok sing sapa wong bar mangan orang rokok padha karo wong sing ora cewek ngono kuwi kok tapi ndelok kula ya rokok tapi saya membela kepentingan para perokok tapi adik-adik kalau cari suami seneng yang rokok apa tidak tidak Gus Miftah <laughs> Kenapa kamu pilih yang tidak merokok? Jelas paru-parunya saja dijaga, apalagi jantungmu. Iya. Dobos, dobos. Bujun matamu siji. Oh, oh embuh, mana? maneh. Kok kaya badokane embuh gitu. Ya, apakah Gus Mita nikah lagi? Nunggu takdir. Ya kalau memang takdirnya ada kan saya tidak bisa melawan takdir tapi kalau tidak ada takdirnya insya Allah saya menciptakan takdir saya sendiri kowe kapan nung nyabun wae bahasannya kayak mau loh Kenapa saya sampaikan hari ini orang yang menyembah harta? Delok wae. Lak ning kampung ono wong alim soleh orang duwe duit karo ning kampung ana wong duwe duit orang alim ora soleh kira-kira sing diajeni karo masyarakat sing sugih apa sing alim Helah cangkemmu ngomong sing alim. Ora percaya Sugih tur ngalim, jarang, jar. Sugih ngalim ki jarang. Kowe iki wis ora sugih ora ngalim. <laughs> No wis no. Jomblo pisan lah sejumlah-jumlahnya Wisnu saya doakan segera berakhir amin ya Allah dimana berakhirnya kalau tidak di pelaminan minimal di pemakaman ya ya santai mawon Allah menciptakan manusia berpasang-pasangan betul? betul itu artinya kalau Wisnu tidak punya pasangan jangan-jangan dia bukan manusia wow. ngenyek banget nuwun awakmu nuwun kuwi iya. guyune ngenyek awakmu kuwi nuwun Lha wong ayate wae jelas kok wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan. Allah menciptakan pasangan dari jenis kamu. Makanya Wisnu harus paham supaya dapat cewek bahwa perempuan itu diciptakan oleh Allah dari jenismu maka diambilkan dari tulang rusuk Wisnu harus paham kenapa perempuan tidak diciptakan dari tulang kaki supaya tidak diinjak-injak oleh laki-laki kenapa perempuan tidak diciptakan dari tulang kepala supaya tidak ngelunjak dengan laki-laki tapi perempuan diciptakan dari tulang rusuk bagian kiri yang dekat dengan jantung hati Kenapa perempuan diciptakan dari tulang rusuk bagian kiri yang dekat dengan jantung dan hati? Karena pada dasarnya perempuan itu suka disayangi dan dicintai. Iya. Makanya wong wedok iki lakon milih anggur karo apel, walaupun anggur lebih mahal daripada apel, perempuan lebih milih apel. Kenapa? Karena pada dasarnya cewek itu lebih suka diapelin daripada dianggurin. Iya, ngono lho. Codot, codot. ngono no lan bribek cewek iki ngono kuwi kowe kaku kok malah becik ketite ala rupamu eh kok ngono salah becik ketite ala ketara wis kebaca tak bribek malah ditikung karo kanca iya <laughs> dadi patokane uang ning donya niki bondo Padahal kanjeng Nabi lah masalah bondo ngendikake kenopo Amaroni Robi Sabaan Tuhanku memerintahkan kepadaku tujuh hal Salah satunya nopo Amaroni Robi an uhibbal masakin Tuhanku memerintahkan kepadaku Untuk mencintai orang miskin Neng nyata nih Neng masyarakat nih niku sing disubyo mboten ngalime Sing dipuji mboten solehe Tapi rata-rata sing dicedak ini wong sing kata bondone Mila kok ana wong alim ra duwe duit, karo wong bosok duwe duit, niku malah luwih kondang sing bosok tapi duwe duit. Awake dhewe yang ngajeni sing duwe duit. Ayo saiki tak panai contoh. Sing duwe duit duwe acara, sing ra duwe duit duwe acara. Dinane padha, jame padha, jenengan diundang kabeh. Kira-kira jenengan moro sing duwe duit apa sing ra duwe duit? Ana to selak ngomong sing ra duwe dhuwit iki Tony Boster, watonmu nindaba se banter. becak tanpa pir waton jeplak tanpa mikir ban becak tanpa pelek waton jeplak ra nganggo utek gajah diblangkoni ora sedeng wah gede banget tendase mosok gajah diblangkoni kaya Wisnu beda apa bedanya gajah karo Wisnu bedanya tipis gajah kan dasi belalai nih. Wisnu nih, ada dasi ya paling cilik <laughs> maka kemudian kan di Nabi ngeleke hubud dunya suku li khotiah cinta kepada dunia itu merupakan nenek moyang segala kesalahan. Delok wae, lak kampung sing disubya bondo mboten ilmu hati-hati tanda-tanda donyamu kampungmu wis tua tolak ukurnya bukan lagi kealiman seseorang tetapi harta benda yang dimiliki kesuksesan seseorang tidak diukur dari seberapa dia alim tapi didelok mobile merek apa omae kaya ngopo bojone ayune kaya ngopo bondone oke kaya ngopo sing paling cilaka kere randi apa-apa jomblo ya Allah wonge ya teko mm -mm. ya melu guyu mm bajune ya ireng wonge ya sampingku langsung Wisnu nangis atiku rasane lara nyawang kowe rabi karo wong liya nangis getih elohku remo ajur rasaku kowe teko ninggal wisnu opo iki wis dalane kudu pisah kelangan tresnane rasa nangis nu lanjut yes versi solawat ayo atiku rasane loro tabui aku lah langsung operator ngapa operatornya cangkeme atiku rasane wang Da-da-da rasa kaget. saya Saiki wong niku dianggap sukses sing didelok bondone. Sing didelok ini ku bahaya. Bahaya. Jadi tolak ukur orang dianggap sukses donyane. Maka banyak orang pengen sukses dengan cara instan. Akhirnya oke wong ngawur. Orang gelem gawe ngerti-ngerti gawe kerajaan. Kas keraton asu sejagat. Wow. Minyak banget. Nyok tak kayak gue bisa aku. Aku ingin ngaji ini Semarang ada bocah tau enak air mineral, mulai uangnya setruk. Ora ora ora setruk kok mung jantung. Pas mesake ra sida diombe. Diombe ra apa Malah dikeke kayak lho, lha wedi wedi. Paling mung gula. Bu. Bu. Mergo iki kok mati to iki? Iki tukang sore iki goblok men to Mas aku. Oh, eh tukang son. Lah ngono lho Mas aku kok tak dongake sonmu jadi son sing paling gede. Sak kuburan. Iki lah sampai mati menak dongake kena corona kok kowe. Ora corona ning congorna jadi tolak ukur seseorang niku bondo maka banyak orang pengen sukses dengan cara instan ora gelem gawe karepe sugih kerja ora gelem gaweane mung mecek usaha yo ya ora gelem gawe status WA akan indah pada waktunya dang tangiyo turumu miring obatmu ndang diombe Wong ora gelem kerja kok pengen sukses nih gitu. Ini akibat nopo? Karena hari ini manusia sudah sangat materialistis. Ukuran kesuksesan seseorang dari harta dunia yang dia miliki. Padahal nyuwun saya boleh, saya meyakini nggak ada kesuksesan tanpa adanya sebuah perjuangan. Aku ani ngomong ngono nih soalnya aku ngerasake dari zaman aku kuliah nganti aku urip saiki piye zaman aku kuliah iki belas lah digagas karo konco kancaku soalnya apa sak kelas yang paling kiri aku kancane oleh kiriman wesel transferan ke wong tuane aku blas kancaku duwe motor aku melaku mila mbiyen zaman kuliah sing ra duwe pacar mau ngaku dhewe saya jomblo bukan karena saya nggak laku tapi karena aku mampu menjaga kehormatanku wow. Oh no, oh lah itu beda Wisnu jomblo bukan karena Wisnu gak laku tapi karena memang gak ada yang mau tenan aku biar zaman kuliah niku pak orang no cawe itu sing gelem kali gue kulo niku KKN cah songo sing lanang mulai mau, sing wedok papat iki papat pacaran sak pasang sing rapatran pacaran kulo dewi kan soalnya bos sing motor yuk ya kulo dewi tapi aku rano mati, biar rono cah wedok sing gelem karo aku saiki kabeh wong wedok ndelok aku lha pengajian kok mau serang dulu mataku goblok men nganti kue randela aku tak dalili an-nadru ila wajil alim fawa ibadah nyawang raine kiai kui ngibadah mula aku ngaji karo londe wah londe ini seneng banget beruntunglah kami ya Allah memandang saja ibadah ndak apa iso ngeloni wah pelayu aku aku langsung melayu golek nggon sing luwih nyaman untuk pengajian ora kaya kowe ngacengan ngono kayaknya gayane astagfirullah nyatane hooh. Selalu ala Nabi Muhammad. Makanya banyak orang ngawur karena barometernya duit le. Mila ketemu kanca, saya kuwi megawe ini apa? Wis dia apa? Salah nih kudune piye kabare ngibadahmu piye ngono anakmu saiki mondok nang ndi ngono lho lah aku ketemu Wisnu takon apa anakmu mondok nganti bojo ora duwe kok takon ngono oh. maka hubud dunya roksu kulli khotiah cinta dunia itu merupakan nenek moyang dari segala kesalahan saya ingin ini delokan politik di Indonesia kenapa kok ribut terus politik bilang intinya mengeluh. mung loro oleh kursi oleh duit delok wae bosoke gini milok zaman NO pengumuman kabinet oleh menteri kuata sing protes sing ra protes mung kula dhewe santai wae NO ora diwenehi menteri agama rasa nesu soalnya apa NO niku kelas derajat sak dhuwure menteri agama dua menteri agama NO ngaji orang dua menteri agama NO tetap ngaji apa urusannya karo menteri agama apa awamu saya kira bangga dari bocah ansor survei terakhir berapa jumlah warga NO di Indonesia Indonesia niku sing beragama Islam 87% dari 260 juta 87 persennya sekitar berapa 230 juta dan survei menunjukkan 49,8 persen itu adalah NU berarti hampir separuh orang Islam di Indonesia adalah Nahdlatul Ulama oh, gagah 115 juta peringkat kedua siapa? Muhammadiyah berapa jumlahnya? 4,9 persen jadi wong Muhammadiyah niku jumlahnya hanya 10 persen e wong NU, hanya 15 juta. Sing gaweane demo ning Monas kae pira? 0,5 persen. Orang kok masalah enteng, orang sama gagas. Mung 0, gawane bengak-bengok. Demak demo. Takbir. <laughs> ya wis ra apa-apa paling modele ya isone ngono kuwi kok kalau awake dhewe iki nyuwun sewu amaliah NU iki banyak yang mengkritik tapi pada akhirnya akan NU juga saya iki kabeh do bungo bungo apa aksi bela tauhid demo aksi bela nabi demo nabi ini rumangsa dinyek demo padahal rano wong NU sing nyek nabi umpama Gus Muafik dianggap salah wis jaluk ngapura ya kurang apa meneh cangkemmu kaget aku sopok emosi ngomong kamu gue tak bacok loh. Ampun suhu, anaknya sopot ini Kita anak gue Gus Nur ini ngaku negus kok alif bak nah, tak erapal, apal bak tak sa ha jime ilang bak tak erapal nafsir ke Quran innama sallahu min ibadihil ulama siapapun yang takut dengan Allah adalah ulama pitik takut karo Gusti Allah ulama wedus takut dengan Allah ulama ih goblok goblok aku jangkrik wedi karo Allah ulama jadi orang Jombang jangan kaget kalau besok ada majelis ulama Indonesia cabang jangkrik <laughs> majelis ulama Indonesia cabang wedus ini ngawur mila awakmu beruntung jadi orang Jombang nih kudange kiai ini Jawa Timur ini golek kiai model apa no? ahli kitab oke okay. ahli Quran oke okay. perdukunan oke okay. Jombang kondangi Jukun ponari mana Jagal ono oh no. Jombang wi Rian ayo nah, he kurang apa jalan Jombang ini ayo bojone oke okay, ya sapa subur cowok komplit ha ponari tutup banyune malah didol ning Indomaret ponari sweat ya Allah ampuh Jombang kok dilawan pokoknya apa-apa jauh Jawa Jawa Timur iki ana. Penggandaan uang ana. Kanjeng Dimas taat pribadi. Wah, piyuk bu, piyuk duit. raja nih teroris Yono, ya saya Saiki Yono ya meneh. Ngaku iso ngundang Kanjeng Nabi ke malaikat ono Ya Jawa Timur. Ning sih tinampi. <laughs> Wah, nah. di, aku dibuli karo pendukungnya ning Siti Nampi saya itu tidak mengkritik perdukunannya saya tidak saya tidak mengomentari soal pengobatannya tapi sing kula komentari kalau dia mengaku bisa ngundang kanjeng nabi lah kowe iki sopo kok ngatur-ngatur kanjeng nabi jerone kok iso ngundang malaikat lah ngundang malaikat ki carane ra ngono. Awake dhewe gawe pengajian layak mudu qaumun yadkuruna Allah azza wajal illa ghafatumul malaika. Awake dhewe pengajian solawatan, tahlilan, manakipan istighosahan kuwi otomatis tatanazzalu alaihimul malaika. Ora iso maca celo Jibril datang. Wah. diam saya baru konsentrasi ketemu dengan kanjeng Nabi Muhammad cangkemmu cangkemmu ora iso lah bengi iki ra ade usah ngundang malaikat kampung sumber waru niki kebak karo malaikat muga-muga sing ngancani awake dhewe malaikat rahmat amin sing ngancani Wisnu Israel, amin Semoga Wisnu segera dipanggil oleh Allah yang Maha Kuasa untuk menunaikan ibadah haji ngono lho nu urung rampung kok kowe kok ya saya ulangi ya saya tidak mengkritik pengobatan ningsih tinambi aku ra urusan tapi kalau anda ngaku iso ngundang kanji nabi ngundang malaikat anda berurusan dengan umat islam betul ngawur jombang beruntung kabeh ono kon jombang tak kandung mula aku mau pas sudah santri aku ngomong dadi santri iki iso dadi apa kanda salah santri iso dadi presiden contohnya sapa Gus santri iso dadi wakil presiden sapa Kiai Ma'ruf Oh. santri iso dadi wakil gubernur Gus Yasin putrane Mbah Mun santri iso dadi gubernur Khofifah santri sudah di kiai viral Gus Miftah wah ngono oh, no. no. eh jadi ya sangit orangnya mau ngiki ya kepiye meneh sing jenenge Mbah Sirot jenengan oh alah Sirot Mikrot Mbah yo ya soalnya pinten loh umure piro kok mboten ngertos ki lho masa jenengan umure piro ora ngerti Pak Yosua ya kira ya umur toh empat enam saya kira eh tujuh empat uh pada mati-mati ya <laughs> garwane pinter lah Lah tenane. Mesti kalau setunggal ngapusi berarti. Eh semoga-moga Mbak Sirot panjang umur. Jadi wong sak donya mati Mbak Sirot urip dhewe. Amin. Eh, Golak butuh konco yo ya ngejak si Wisnu. Ya yes, Wisnu muka-muka mlebu surga dhisik dhewe. Amin. Mangkat para pengajian. Jadi para pengajian modar ini. Salli wa salim daiman ala alamada salli wa وسلم amplop amplopnya. Dia amplop mbah. tak buka sae mbah sirot amplopnya tipis. Wah, aku semangat ya malah mandek terus no jamaah sing banter walah jan kowe yo eh tangane linu matamu gaweane jan ngono kok tangane linu kepiye mau medas gue kuwi gitu saya saiki tangane linu ya sing jenenge nabuh ya lumrah tangane linu sing ora lumrah ki nabuh adro sing linu cangkeme kuwi ora lumrah nah. dijawab sing banter ayo kami cinta tanah air kurang banter kami bangsa bagéan donya menika Kanjeng Nabi wanti-wanti oleh duwe tapi ora kena seneng. milo wong sugih niku kudu duwe sifat zuhud, wong kere kudu duwe sifat wiro Zuhud niku nopo Oleh duwe dunia tapi ojo seneng karo dunia Oleh duwe mobil, mobil manggone teng garasi ojo teng ati. Tegese napa? Yen ditabrak rusak, sing rusak mung mobile atine rame lu rusak. Aku tahu dites nih. toko mobil anyar neng lampu merah kidul Polres Klaten kula bar pengajian bahas niki babakan zuhud mau wa zuhud nerangi bab zuhud neng kidul Polres Klaten lampu merah mandek komburi mobilku ditabrak sumber memolo kalau bis ke kalau eh halah yuk ya ini memolo kayak kok mau sering kecelakaan kok sumber kencon tabrak komburi mandek tek lampu merah mandek sopir kuis bener komburi banter biar remuk aku arep misuh kelingan ngaji ku gimana, oleh duwe ra kena seneng aku akhirnya aku mau batin diancok aku neng batin loh ya batin kuwi mau tak batin orang ngomong lalu aku neng kini tak batin ya kupingmu ra krungu kok suara hati suara hati lah remuk aku orang ngomong blas ngomong batin cok aku kok Gus Miftah ngomongnya danjo fase atau fase aku ngerti tajwid kok kan panjang pendeknya pas bahkan kadang-kadang ngaku kol-kolah mbak sirot Kalau kol-kolah kubro gue lagi seneng ngomong danjo. soalnya menurut dancok ini niku buatan miso. Dancok niku lak dari bahasa dan Dankok. Dankok niku pahlawan nama tokoh di Belanda yang diabadikan jadi nama tank. Tank ini dulu masuk kota Surabaya. Jadi benteng ini mlebu kampung teng Surabaya wong Surabaya mengok dancuk, dan dancuk, sejarah Sejarahnya ngoten niku. Los rarewen. Sok kabeh. Begitu Mbah Sirat Mirat. Mbak Sirot batin, ih kiai ini asu ini. Tapi kula iki ngomong dancuk beda karo kontake wong-wong niku lak wong lak lah. wong lak kula mboten miswi kula dhewe. Karena Gus Dur itu coro bahasa guyon ya Bocah-bocah tak kandani. Gus Dur itu tingkatnya jauh di atas kita. Kalau kita itu biasa membuli orang lain, Gus Dur itu biasa malah membuli dirinya sendiri. Jadi Gus Dur takoni, Gus Dur, Kenapa kalau Anda ceramah pasti mengucapkan Assalamualaikum? Apakah karena Anda orang Islam? Apa jawaban Gus Dur? Anda salah. Kenapa setiap kali membuka ceramah saya mengucapkan Assalamualaikum? Karena saya mau tahu ada yang datang apa enggak. Gitu. Gitu. Assalamualaikum kok ana sing jawab berarti rano sing teko pokoknya wong sing reso ndelok mripate sing paling tak idolake iki mung loro. Ning donya iki sing mripate reso ndelok atine padhang iki mung loro. Siji Gus Dur, nomor loro si buta dari gua hantu. Tok. Awakmu ngerti sing digendong si buta dari gua hantu ke sapa? Iki lho Mas Oke munyuk dengya sari. Tapi iki kula kan mahasiswa. Aku ki zaman yang PMII, Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesiawi. Undanganku ning kampus ki apa? Mini Gusdur. Soalnya kula kan cilik niku mengidolakan Gusdur. Bahkan sing dawuh kula gawe pondok niku ya Gusdur. Mila begitu Gusdur sedo niku kula nangis. Soalnya dua tahun sebelumnya Gusdur dawuh, kowe mulya ning Yogya sok gawe pondok. Lah pondokmu dadi sing ngresmekke aku. Kula rung iso gawe pondok Gusdur pun sedo. Kula niku mbiyen di kepala cabang Primagama neng Jakarta. Sing ngongkon mulih ya Gus Dur. Mulya. Kowe iki rezekimu manggone ning Bokong tahun 2006. Aku batin rezeki manggone ning Bokong ki maksude apa? Padahal niku rame-rame nih penyanyi dangdut oleh duit songko bokonge. Inul goyang ngebor, ono sing goyang ngecor, goyang ngaci, goyang ngecat, goyang lepo macem-macem nih. Lah aku batin apa aku kudu goyang Mbak Inul Begitu kula mulih ning Yogya tahun 2006 melu dawe Gus Dur, bulan papat aku mulih tekan Yogya aku melu maratuwaku gempa bumi. Omahe aku lo ambruk. Padahal zaman sakmono kula tasik mau lima, madep mantep mangan melu maratuwa. Akhirnya malah M10 madep mantep mangan melu maratuwa, maratuwa muring-muring menantu meneng mawon. Akhirnya malah M15 barang wis. Madep mantep mangan melu maratuwa, maratuwa muring-muring menantu meneng mawon, maratuwa mati menantu melu marisi ya nah. Moro aku jawab M1, no Pak? Matamu. Ngono kuwi ya? Akhirnya Gus Dur moro teng Yogyo tinjauan terhadap gempa bumi Bantul. Kalau kelingan kalau ngancani ngawal nih. Kulo matur, pripun Kiai, kulo nderek Dawen jenengan ninggalke Primagama malah nang Yogyo kere kena gempa bumi. Gus Dur jawab sing sabar. Hmm sabar sabar niku wonten watese apa mboten Gus ora ana sabar iku nanti duwe wates sing duwe wates mung kediri ngono kuwi Gus Dur dilawan. Jadi inspirator terbesar saya dalam berdakwah kenapa saya baik dengan orang Nasrani, kenapa saya bikin pesantren di lingkungan orang Katolik Gus Dur. Betapa kemudian saya sangat menghormati beliau. Dulu pas zaman Gus Dur gawe pengajian kalau karo kiai-kiai kampung gitu. Kan Kenapa sering melu? Gus Dur pernah mengatakan apa? Kiai itu yang paling terhormat menurut saya yang derajatnya paling tinggi adalah kiai kampung. Sing dimaksud kiai kampung ki sapa? Mbah Mudin, Mbah Rois, sing malam Jumat gelem yasinan wong 50 tahlilan, wis ora matre. Niku wong menurut Gus Dur wong top niku. Niku wong ampuh niku. Tapi awake dhewe ora tau ngajeni karo Mbah Mudin. Lak duwe mantu polisi mantane mendelik. Mantumu sapa? Polisi mantumu siapa metin diamput remeh ke karo Mbah Mudin polisi niku penting Mudin ora kalah penting ayo lawan lagi kawan sing mimpin siapa, Mudin selamatan Mudin berkatan Mudin polisi mati sing bungkus apa Mudin Mudin mati bungkus dhewe apa kula niku akhirnya nemu maksud rezekimu manggone ning bokong niku sekitar tahun 2009 gara-gara kula mulih ning Yogya aslinya kan kula kan mulih ning Lampung wong pondoke bapak kula niku teng Lampung tapi kula niku mboten seneng apa-apa lak diwene wong tuwa niku kula mboten seneng dadi nyuwun sewu kula ora tau njaluk warisan wong tuwa kula kula ora tau njaluk dhuwit wong tuwa kula soalnya lak kula dadi nyuwun sewu oleh warisan saka wong tua kula mesti wong ngelok ketok ala ya miftah ya lumrah miftahke dadi kiai wong nampa warisan pondok pondoke wong nih milo kulo gawe dhewe teng Yogyakarta gara-gara niku ceritane ngoten nih kulo ketemu jawabane Miftah rezekimu manggone ning bokong. kulo ketemu kiai teng melangi namanya Kiai Asrori ngaji kitab Hikam. Bagi rezeki kui ana loro, makom asbab karo makom tajrid. Kue rasa megawe, ning omah wae mulang santri rezekimu Allah teko. Dan ternyata benar. Tahun 2008 kula malu syuting TV teng Jakarta, La TV. Saat Sakniki ganti TV One. eh? TV One, TV One eh, lah lah tulisannya One kok TV One so Inggris. Kulo niku zaman sakmono ra nyaman. Jadi kalau Anda mengatakan saya itu mabuk dengan popularitas Anda salah tahun uwalu aku harus dikontrak li acaranya zaman sakmono gerbek sahur TV. kulo kenal kali Ustadz Jervi Ahmad Al Habsi masa pikirku teng beri kuning. tapi saya tidak merasa nyaman sekian tahun kemudian ngaji saya dilokalisasi diundang neng TV tak tolak kabeh sampai mbak-mbak PSK begengkek ngomong kali kulo kiai nopo to saben undangan TV kok Gus Miftah mboten ke rawuh kan kami sebagai zamannya Gus Miftah pengen melihat anda di televisi waktu itu jawaban saya apa Allah menciptakan Miftah tidak untuk menjadi orang terkenal tapi untuk mengenalkan Allah kepada mereka yang belum kenal waktu itu kalau kemudian akhirnya wong ngerti ngaji kula teng lokalisasi itu Gus wallahu a'lam umpama aku gelem le 2008 aku dikontrak karo TV tapi kalau kelingan Gus Dur rezekimu manggone ning bokong ngurusi santri eh, sarkem hmm. muga-muga bojomu sangka sarkem eh. malah pengalaman bro maka malam hari ini saya ingin mengatakan apa jangan jadikan dunia sebagai tolak ukur dunia itu hanya wasilah untuk akhirat man aslaha akhiratahu fa allahu dunyahu saya ingin dipepek nih silakan perbaikilah akhiratnya tapi juga jangan meremehkan dunia kan ono kele pujian yang masjid aku paling seneng rugi donya rada tiopo opo rugi akhirat bakal ciloko kita cangkem bosok wih. lah rugi donya rada tiopo opo. Gue rasa nyewatin dongki pengajian no goblok men Bukti iki rugi donya ya dadi apa opo bukti sone bosok ah ngapa gue? Hilo, rungok nambah Sirat Mirat. Hmm. kudune donya niku dienggo wasilah akhirat diwenehi donya aja pelit awake dhewe niki duwe donya manggone ning tangan aja teng ati ora kaya awakmu pengajian delok kiai ana kotak infak nyemplungi 1000 ha tindak kebun binatang delok munyuk sangune 100000 berarti larang kiai napa munyuk munyuk jenengan wingi ngajeni kiai napa munyuk ayo ngomong-ngomong nyuk jebuk ndasmu tenan kok ayo ngomong oh. so masih ngomong sirot eh uduk sorry mbah leru ngapunten mbah ngapunten Oh jadi potong mbah ajar ajar maka niki wamun disindir kali kanjeng nabi kanjeng nabi munggah halumma Muhammad ternyata itu menggambarkan betapa tuanya dunia ini Mila nyuwun saya jangan-jangan corona ini sebagai teguran dari Allah. Tapi saya juga tidak mau mengatakan ini corona tentaranya Allah, tentaranya Allah apa? Oh, tentaranya Allah kok nutup Ka'bah, kok ngendi Orang nalar nih. Pokoknya nyuwun saya jangan dianggap ini azab ini barangkali awal dhewe kon luwih yakin karo keakbarane Gusti Allah. Kalau corona yang wedi kok ninggal solat ora, wedi. Padahal wong mati mergo corona niku nyuwun saya luwih abor siksane mergo wong ninggal solat milo nyuwun saya ulan jenengan wedi karo corona, disiplinkan solatmu Ngono, kue krungu adan malah susah. Allahu akbar, Allahu akbar. Adan meneh. Iki piye ta iki? Jenengan niku seneng krungu adzan mung pisan. Kapan adzan maghrib bulan poso? Niku mawon ora mergo salate tapi mergo buka. Bila perlu maghrib melu Banyuwangi, imsake melu Medan, modar modar. Ya wes sing nganggep corona tentarane Allah ya karepmu, tapi miturut kula corona itu menunjukkan betapa besar kekuasaan Allah. Milo waton awai dewi takwa imtisalu awamirillah wajtinabun awahi derek dawe Allah Insya Allah tinebih no sangking musibah. Amin Allahumma amin. Mpun jam setengah telu pengajiannya rampung. Alah, mau teras terus infak sewe ngatur-ngatur. Kan aku capek lo sepuh mantap yes mau sekas birobi kapeng tiga enggak moga-moga selamat amin hasbi robi jalallah ma fi qalbi ghar حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير Because we Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ya Allah ya Rabb, siapapun yang hadir malam hari ini ya Allah, karena cintanya hati kami kepadamu ya Allah, menjadi wasilah Engkau mencintai kami ya Allah. Siapapun yang hadir karena cintanya kepada nabimu ya Allah, menjadi wasilah nabimu mencintai kami ya Allah. Jauhkan kami dari segala mara bahaya ya Allah. Jauhkanlah kami dari segala penyakit ya Allah. Jauhkanlah kami dari segala musibah ya Allah. Selamatkanlah dunia kami ya Allah. Selamatkanlah akhirat akhirat kami ya Allah selamatkanlah hidup kami ya Allah selamatkanlah mati kami ya Allah Allahumma rizukna istiqomah jadikan kami semua yang hadir ya Allah orang-orang yang senantiasa istiqomah menjalankan perintahmu dan meninggalkan laranganmu ya Allah Allahumma rizukna biziyadadil ilmi warizki wal ibadah siapapun yang hadir malam hari ini ya Allah engkau tambahkan kepada kami ilmu amal rizki dan ibadah Allahumma rizukna al makkah wal madinah lah mudahkanlah langkah kami ya Allah untuk berziarah Makkah Madinah Allahumma rizukna durriyatan yang toyibah anugerahkan kepada kami ya Allah keturunan yang soleh soleha Allahumma rizukna ahlan sakinatan mawaddatan warahmah jadikan keluarga kami sakinah Allahumma rizukna bi alfi alfi quwah ya Allah ya Rabb dunia ini semakin tua ya Allah berikan kepada kami beribu-ribu kekuatan ya Allah Allahumma rizukna bi alfi alfi barakah dunia ini penuh dengan kemaksiatan ya Allah berikan kepada kami kehidupan yang berkah ya Allah Allahumma rizukna bi alfi alfi karomah dunia ini penuh dengan kehinaan ya Allah berikan kepada kami beribu-ribu kemuliaan ya Allah Allahumma rizukna min ahli sunnah wal jamaah an-nahdiyah jadikan kami semua golongan ahlu sunnah wal jamaah an-nahdiyah Allahumma razukna bi husnil khatimah dan kapanpun kau panggil kami ya Allah panggillah kami dalam keadaan husnul khatimah Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq wal afu minkum assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh